warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sia TV yang dirahmati dimuliakan cinta Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di pagi hari ini saya Siti Kirani kembali menjumpai Anda insya Allah selama satu jam ke depan tentunya di acara setian kauku Dan tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat seperti ibu-ibu yang ada di sebelah kiri kanan saya di belakang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, jawabnya gini. Waalaikumsalam warahmatullah. Cantik banget. Udah pengajian mana nih? Pengajian mana? Di mana nih? Depok. Depok. Oh, saya semua Bu ya. Alhamdulillah. Udah izin suami belum nih pengajian gini? Udah. Kasih duit nggak buat ongkos? Nah. Doa, doa ya. iya, Dena, ada kalau dari sini nih pengajian mana? Assalamualaikum. Dari pengajian mana ini? Bu, pelan-pelan Bu. <laughs> pengajian mana? Daerah mana? Sehat semua. Alhamdulillah Sudah siap mendengarkan Ustadz buat tausiah ya. Insya Allah Ih pinter banget deh Ih seneng banget deh ini kalau ada ibu-ibu yang udah pinter cantik lagi <laughs> Iya baik pemirsa Insya Allah sama satu jam ke depan kita akan membahas tentang mengambil hak orang lain Dan nanti saya akan ditemani oleh Ustadz Taufikur Rahman Langsung ini kita panggil Ustadznya ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya Mbak Jika. Sehat Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Mesti pakai pantun dulu Iya dong harus Pagi-pagi minum jamu Ini jamu jauh dari Surabaya Buat pemirsa yang mau tambah ilmu Jangan pernah pesan dengarkan tausiah Subhanallah Alhamdulillah Silahkan Ustaz Iya Ya Nah, Ustaz dan pemirsa juga di rumah tentunya kalau misalnya kita berbicara mengambil hak orang lain pastinya kita agak sedikit ya Ustaz dalam arti kata agak sedikit kita marah. Misalnya kita diambil ya Bu ya hak kita gitu sebagai manusia, misalnya ada yang menzolimi gitu ya Ustaz ya. Terus ada juga istilahnya kita punya hak tapi ada orang lain kayaknya tidak senang gitu. Nah, kita sebagai umat Islam apa yang harus kita lakukan Ustaz kalau misalnya hak kita diambil oleh orang lain? Apakah kita harus marah-marah, kita harus balas dendam? dendam? Apakah kita harus istilahnya ya berbuat yang sama juga? Gitu. Ya, mhm. justru ketika bicara hak gitu ya, hmm. karena ketika kita punya salah dengan Allah, hmm. dulunya belum doyan sama agama, mhm. sholat sama masih nggak eh, aja, hmm. apa yang namanya puasa, lantas dapat hidayah, hmm. bertobat pada Allah Iya. Itu gampang sekali mohon ampunnya karena kepada Allah itu waktunya online 24 jam. nggak pernah tutup. lah pernah ada tutup. <laughs> Tinggal siapa aja kita mm kapan kuatnya. Hmm. Nah dalam artian itu kalau urusan sama Allah. Mm -hmm. Nah yang berabi memang mm -hmm. mohon maaf. Yeah. Yang kita khawatir, yang harus kita wanti-wanti dalam urusan yang lagi kita bahas tema yang ya, pagi ini. Mm -hmm. Mengambil hak orang lain. lain. Karena seandainya yang bersangkutan belum meridoi. Mm -hmm. hmm, hmm. Mhm. belum meridoi mhm. ya urusan hutang kah hmm. warisan yang mesti dapat nggak dibagi kah ya, yeah. atau kita mengambil manipulasi kah hmm. ya mohon maaf harta banyak tapi separuhnya Spanyol nyolong ada di Spanyol iya itu boleh nyolong gitu kan <laughs> ya mohon maaf maling-maling berdas mau naudzubillah dzalik mhm. ya nah dalam artian sampai kata Nabi tadi bacanya nanya apakah kita harus jelaskan oh, itu harus kalau kita sayang kepada yang bersangkutan, harus kita klarifikasi. Karena seandainya urusan sama hamba Allah belum tuntas, belum kelar, kata baginda Nabi dengan keterangan hadis yang sahih, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yukdo. Setiap jiwa seorang yang mukmin akan tergantung kepada urusan utangnya. Kalau belum dilunaskan sampai lunas. Selama belum dilunaskan, seandainya dulu yang namanya ibadahnya banyak, bangun malamnya kah, solat berjamaahnya kah, puasanya kah, hajinya, umrohnya, singkatnya betul-betul banyak ibadahnya. Tapi sama urusan sama hamba Allah banyak berantakan, nggak mm -hmm. ada yang kelar. Iya. Ya, utang ke sana kemari nggak ada yang diklarifikasi. Betul. Kemudian nipu ke sana kemari, ambil hak orang secara zolim. Itu begitu di hari kiamat mereka ngadu. Kata baginda Rasul, ini kelompok orang yang dapat gelar kata Nabi muflis. Hmm. Yang artinya muflis itu pailit, yang kalau bahasa saya jatuh ketiban tembok. Jangan tangga kekecilan. Ya kalau tangga nggak mati. Tembok hmm, ini rubuh jatuh di tembok lagi. Ya di Tanah Abang kemarin. Iya. Nah, nah ya, hadirat Allah. Hmm. Mereka ngadu pada Allah, ya Allah, kan saya hajinya setiap tahun ya Allah. Hmm. Kan saya umrahnya dari Mekah, Bu. Kayak eh, dari rumah ibu ke pas dari Depok ke pasar Minggu katanya. Bikinnya <laughs> tuh Iya ya Allah kan pada saya banyak. Kok pada nggak ada ini ya Allah? semua. Nah semuanya Allah menjawab. Aku hadiahkan sudah pahala ibadah kamu kepada orang-orang yang lagi di dunia haknya kamu ambil dengan sewenang-wenang. Lantas ibadahnya udah pada habis, hmm. tapi masih banyak urusan sama hamba-hamba Allah nih. Hmm. Gimana klarifikasinya? Iya. Masih belum ada klarifikasi di dunia. Maka keburukan orang yang dizolimi Allah kembalikan diberikan kepada si fulan yang berbuat dosa. Masya Allah. Makanya mohon maaf secara kasar pedas saya katakan mendingan kita punya urusan sama Allah. Ya, Kalau sama hamba Allah, hmm. boro-boro yang namanya walaupun ibadah banyak, tapi banyak kita ngecewain ambil hak orang, boro-boro surga baunya pun gak akan Allah berikan. Hmm. Kok Nih, misalnya Ustaz kita sudah terlanjur menzolimi, menzolimi orang lain kita baru tahu nih ya Bu iya. ilmunya yeah. bahwa nanti kalau misalnya keburukan-keburukan dari yang kita zolimi itu ke kita semua itu di bluetooth gitu Ustaz ya kalau, sudah habis iya, uh -uh. kebaikan yang melakukan mm ya si A itu kan menzolim orang itu iya, padahal ibaratnya tadi saya bilang iya. ya haji semua udah optimal mm lantas semua pahalanya sudah diberikan ya. kepada orang-orang yang disakiti, yang dizolimi. Ya, ya. Habis tapi apa? dia sudah habis, uh -huh. tapi urusannya masih banyak. Ya. Nah, siapa yang belum dikelarkan? Uh Nah, keburukan orang-orang yang dizolimi itu dikembalikan nah, iya. kepada dia. Kalau misalnya sudah meninggal Ustaz, kita ya, ini bukan urusan bukan urusan lagi di dunia. Hmm. Nah, makanya mohon maaf Nabi pernah hmm. mengalami ketika masalah jenajah kan ini orang udah ada yang tanggung jawab mau masalah utangnya. Iya, iya. Nah, ternyata belum. Nabi sempat nggak mau silakan menjawab hmm. klarifikasi klarifikasi siapa yang bertanggung jawab. Iya. Karena itu kalau misalnya ada seorang meninggal di mesti diumumkan ya Ustaz ya. Jadi ketika ada, ada keluarga uh -uh. harus ada bertanggung jawab. Kalau kita sayang sama almarhum. Hmm. misalnya nggak keganti-ganti gitu Ustaznya? Nah, itu eh, apa? secara fair harus dalam artian contoh nih, mm -hmm. ya ketika belum terganti, kita harus bilang sebagai ahli waris yang kalau kita sayang sama orang tua kita yang meninggal dunia atau saudara kita, Pak, ini mohon maaf bukan berarti saya nggak mau bayar. Saya tahu orang tua saya punya urusan sangkut paut hutang. Tapi memang kondisi saya misalkan hmm. belum mampu. Tapi jujur saya janji seandainya nanti kemampuan saya mampu, pasti saya lunasi. Harus ada yang hmm. gitu. Hmm. Jadi harus ada itu juga ya ada, ya istilahnya. Ada, ada klarifikasi, iya, ada verifikasi. Betul. Jadi ikutin bahasa masa sentuh. <laughs> itu sih. Enggak, misalnya kita sudah menzolimi orang iya. lain dengan mengambil hak orang lain, misalnya kita iya. mencuri apa ya gitu yang dia punya gitu nah Ustaz. Nah, kalau misalnya orang itu sudah meninggal, nah, kita tuh bertobatnya kepada Allah baru apa orang itu atau bagaimana Ustaz? Langsung jawab. Langsung jawab. Nah, nah iya. Nah, hadirat rahimakumullah, Nabi memberikan jawaban ketika sudah demikian orang sudah meninggal atau nggak meninggal, hmm. tapi sudah susah kita cari. Iya, iya. Ya, kan? Betul. Karena masih ada atau meninggal. Nabi mengajarkan kita mintakan permohonan ampun buat orang tersebut. Hmm. Ya kita sudah sadar ya Allah, dulu saya begini, saya nggak bukan enggak ada niat untuk mengklarifikasi tapi saya mencari orang itu udah nggak ada. Hmm. Apa mungkin masih ada, tapi entah di mana tinggalnya, hmm. Apa mungkin sudah tutup mata ya, ya Allah tolong ampuni dosa-dosa dia ya hmm. Nabi mengajarkan begitu subhanallah ya. jadi bisa kita cari-cari nggak -cari, ada iya. sampai ketemu berarti kita harus ikhlas gitu ya Ustaz ya? gimana ya? harus ikhlas juga gitu memaafkannya ya kalau misalkan yang bersangkutan enggak ikhlas hmm, hmm, hmm, hmm. eh, contoh hmm. warisan iya si A yang mestinya dapat hmm Hmm. Akhirnya ada saudaranya iya. dengan kepiawaiannya memainkan sandiwara tuh, mm -hmm. yang benar ya, yeah. dia singkatnya mm -hmm. dijolimi lah, yeah. gitu. Lantas si eh, siapa yang dijolimi ini ya redo, sampai udah tutup mata. Nah itu biar bagaimana harus diklarifikasi. Kalau saya sama dirinya, iya. baik. Wajib Subhanallah. Baik, Ustaz nanti kita akan lanjutkan ya kita akan membahas segmen kedua yaitu tentang menghargai hak-hak orang lain dalam Islam itu seperti apa ya Ustaz ya. Pemirsa jangan kemana mana Titian Kolbu akan kembali selain satu ini. Insya iya. lagi di titik yang Kobo Pemirsa dan kita masih membahas tentang menghargai hak orang lain. Nah kalau kita bisa berbicara atau kita bisa berkata bahwa kita harus bisa menghargai orang lain seperti kalau kita lihat tayangan TV atau kita hmm. baca di koran ya Ustadz ya sekarang ya. sekarang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi di masyarakat kita atau mungkin orang yang berkuasa yang punya uang yang menindas orang yang lemah yang tidak punya uang itu banyak sekali kita lihat ya Ustadz ya nah, jangan sampai nah kalau di Islam itu bagaimana sih seorang kita bisa disebut seorang yang beragama Islam dalam menghargai hak orang lain hmm. makanya dalam surah An-Nisa ayat ke-29 Allah memberikan rambu-rambu ini sebagai jawaban dari pertanyaan Mbak Cece mm -hmm. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima Al-Qur'an menyebutkan ya Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kamu sekali-sekali untuk memakan harta di antara kamu dengan cara batil. Dengan cara yang enggak benar, hmm. dengan cara menyakiti arti saudara kamu. Hmm. Dan juga jangan kamu membunuh yang namanya untuk apa, menghalalkan segala macam iya. cara kalau perlu dibunuh-bunuh Nah jangan kamu membunuh Dan justru Al-Quran menyuruh Apa? Ila antakuna ila antakuna tijaratan antara Justru harus betul-betul Menghargai, menghormati Harus sama-sama saling ridho Iya mhm. Apa sebabnya? Mhm. Karena Yang namanya urusan dengan hamba Allah Iya itu sampai kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mhm. kalau kita berbuat ya bertobat pada Allah itu cukup cara ketiga. Yang pertama menyesal, nggak mengulanginya lagi hmm. selama-lamanya dan berniat mengganti dengan kebaikan. Ya. Tapi kalau yang namanya urusan, yang namanya mengambil hak orang lain, hmm. maka harus kita minta ridho kepada orang yang bersangkutan. Contoh, hmm. ulang ngaji, ya begitu, yang rame digunjingkan, Hmm. Emang paling enak ngomongin orang, tuh. <laughs> Jujur, iya. hati-hati, tuh. Iya. Suka banget. Suka. Awas, jangan jadi bigos ya, Bu ya. Jangan gosip. Nah, itu seandainya kita gosipin orang yang mohon maaf, dia begini begini begini begini. Hati-hati. Hmm. Ya, ntar minta maaf minta ridhonya. Hmm. Jangan cuma mau minta maaf enggak. Gue dulu pernah ngomongin lo bilang gitu. Nah, nah ya. Dan itu harus ya Allah ya Rabbi itu ya, harus batas gibah. Iya, gimana yang lain ya, iya, ya. Apalagi yang sifatnya ada jirinya yang dizolimi, ada hartanya yang dimanipulasi. Iya, iya, uh. iya. Istilahnya ditipu apalagi yang iya. bisa kita tipu ya. Betul, makanya ya? kita ketika sekali waktu kita mm. nggak hmm. salah dijolimi orang-orang, iya. sebenarnya itu harus bersyukur. Karena secara nggak langsung Allah lagi buka tuh. Iya. Apa? Pintu untuk mempercepat doa kita diijabah oleh Allah. <laughs> Subhanallah. Iya, saya juga pernah mendengar Ustaz kalau misalnya kita dizalimi buru-buru berdoa ya. Kan langsung diijabah. Nabi membela akan tadi yang setelah iya. saya katakan. Uh -huh. Sampai Nabi menyebutkan Uksimu alaihinna Aku bersumpah kepada mereka Kepada tiga golongan uh -huh. Salah satu diantaranya Apa sumpah Nabi wala zulima abdun tidaklah seorang yang dizolimi sabar alaiha dia bersabar illa Allah taala izan melainkan Allah akan angkat derajatnya dia hadapan Allah dan dia hadapan makhluk subhanallah <laughs> baik deh Ustaz ada yang mau bertanya nih seperti ini dari mana siapa dulu yang mau bertanya Ibu siapa oh iya <laughs> silakan Ibu iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Supatni mau bertanya nih Pak Ustaz. Silakan Ibu. Ya, okay. Saya pernah mendapat gusuran ya Pak Ustaz, cuman uang ganti ruginya itu nggak sesuai. Nah sampai sekarang saya tidak ikhlas menerimanya. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Boleh apa tidak Pak Ustaz? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusuran ya. rumah ya Bu ya. Kami pulang gusuran, nanti gusuran apa ya? <laughs> gusuran kandang. <laughs> Silakan ya. Ustaz. Eh, eh jadi posisinya namanya Bu Agus ya. <laughs> Agus gusuran ya. gitu. Canda Ibu ya. Nah, singkatnya seandainya kita nggak nerima itu ada prosedur yang misalkan kita bisa jalani harus kita ini kan bela hak kita. Nah seandainya tetap mereka akhirnya menzolimi kita, <laughs> itu yang tanggung jawab dia. Hmm. Itu yang tadi saya utarakan di awal segmen, ya dalam artian mereka menzolimi itu nanti ya mohon maaf walaupun memang hmm. balasannya nggak sekarang. Hmm. Iya. Iya. Ya kalau pengen buru-buru ya duluan lah. <laughs> Kemana duluan ya? Bukan ke Depok. <laughs> Gitu. Nah itu begitu bu. Jadi ya kalau ibu nggak ikhlas itu kasihan mereka yang berbuat telah menzalimi ibu. Gitu ya. Jadi ya mohon maaf itu justru ya ada baiknya ibu nggak ikhlasin aja mereka tetap kena tanggungan. Cuman ada baiknya seandainya ibu ikhlaskan adukan kepada yang maha kuasa. Iya. Gitu. Iya. Jadikan bancur hatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. <laughs> Gitu, iya. iya. Supaya nanti minta, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala musibah yang kuat terima ini. Hmm. Tapi jangan sampai situ. Lanjutkan, wa ahlifli khairan minha. Tapi ya Allah, kasih dong saya ganti yang lebih cakep dari yang ini. mm. oh, iya, itu ya, itu Nabi ajarkan. Baik. Gitu ya, Bu ya. Terima kasih Bu pertanyaannya ya. Nah. Penanya berikut silakan. Iya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, ya. saya Ibu Eni, eh, kan adik saya kerjanya sebagai kolektor ya Pak ya, menagih uang utang gitu, eh, eh, kolektor. Uh, uh, kolektor. Uh, dalam menjalankan tugasnya itu dia kadang suka melakukan ancaman gitu, kadang suka mengambil barang-barang yang punya sangkutan itu. Nah, itu hukumnya bagaimana tuh Pak? Karena dia tuh cuma menjalankan tugasnya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seandainya itu kan dalam satu instansi gitu kan. Iya, iya. Dia menjalankan tugas sekalipun mengambil barang ya dalam kadar batas sesuai dengan dia dia yang berhutang nggak apa-apa saja yang berlebihan nah, ya, iya ya? utang yang mobil nggak bilang utang motor nggak bilang mobil <laughs> nah, itu nggak nggak nggak ini namanya itu jadi berbuat zalim lagi dengan ukuran kadar yang hmm. telah dia berhutang itu nggak apa-apa iya Iya. Ya memang itulah mestinya mm-hmm. mestinya yang namanya mohon maaf ya, kalau kita bicara merujuk kepada Al-Qur'an, semestinya itu ada hukum. Makanya di dalam hukum yang merujuk kepada aga, apa peraturan agama Islam ada hukum kisos. Iya. Mata bayar mata, Betul. gigi bayar gigi. Ya gitu. gitu. Cuman kan tadi kata Mbak Cike, iya. hampir rata kan di negara kita belum bisa begitu. Iya. Masih rata-rata masih hukum pisau kan. Kalau ke atas itu tumpul banget itu. <laughs> Coba kalau ke bawah. Iya. Naudzubillah ini kan tajamnya baru sudah langsung dah <laughs> iya. begitu ya ibu jadi kalau sekadar memang terjadi demikian nggak apa-apa hmm. Ya, cuman sekadar ukuran dia berutangnya apa iya Ya. baik karena bagaimanapun juga dia sudah melakukan tugas ya bu ya hmm. itu kan ada prosedurnya mungkin ya Betul. ada peringatan sebelumnya kali Ustaz ya sebelum dia bisa mengambil barang-barang pastinya karena ada preventif sebelumnya iya baik nah Ustadz kalau bicara tadi misalnya ibu itu ya misalnya saya tetap nggak ikhlas gitu ya. sebagaimana sih kita bisa dalam arti kata orang itu sudah menjolimi kita dengan mengambil hak kita sebagai gimana sih ikhlasnya kita supaya kita ikhlasnya diterima oleh Allah? Ya manusiawi bu ya yang namanya sifat sebenarnya kalau ikhlas itu mm -hmm. sampai kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Mhm. Jadi yang disebut ikhlas yang hakiki yang sebenarnya nggak beda seketika orang yang buang hajat lantas kotorannya keluar pasti dia nggak akan melongok lagi yang keluar. <laughs> Ibu ketawa. <laughs> ya bukan bermaksud bicara kotor itu ya. <laughs> Iya. Ini maksud Imam Ghazali sangat iya. ya, sampel itu gampang kita pahami. ini kan nggak pernah manusia begitu keluar ada yang dilihat lagi kan Bu. nah, bisa seperti itulah kategori ikhlas yang sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita belum bisa seperti itu, Ya contoh hak kita ada yang dizolimi. Nah, jangan kita menambah dosa diri kita dengan cara sesumber sama teman-teman kita. Hmm. Sama aja kita jadi gibah itu. Iya, betul. Iya, menggibai. Dia mah, mohon maaf ya, beruntung Jadi sama senderau jadinya tuh. Iya. Ya, iya, kosong-kosong. Nah, kalau memang kita nggak ikhlas, pulangkannya kepada Allah. Iya, hmm. di saat kita bangun malam, Bu, hmm. manusiawi Nabi aja ketika ya mohon maaf ya ketika Nabi disakiti yang eh, namanya pamannya Hamzah diambil jantungnya sampai yang Mahindu nama yang namanya eh, Mahindu nama Wasi Nabi tua tutup mata nggak mau ngelihat karena trauma ya. nah cuman Nabi pulangkannya pada Allah mhm. sebentar Allah berikan ganti terbaik iya gitu berarti apapun dalam hidup ini kita harus bisa menerima dengan lapang dada ya Ustadz ya harus iya subhanallah dalam arti kata kalau kita sudah menerima dengan lapang dada apapun yang terjadi ujian ataupun masalah kita menerima aja pasti dengan ikhlas. Yeah. Nah kalau misalnya masih ganjel aja gitu Ustadz istilahnya itu tadi istilahnya istilahnya uang ya Bu ya. <laughs> masalah uang nih uang gusuran nih Ustadz. Paham Bu, paham ya. Mm Yang apa yang namanya demikian itu manusiawi. Yeah. Cuman tolong tadi saya bilang jangan sampai kita sesumber sama hamba Allah. Hmm. Tetap walaupun nggak hilang, justru ketika nggak hilang itu ibaratnya itu kita setorkan pada Allah lebih lebih mantap itu. Ya, iya. Gitu. Iya. Nah iya harus betul, gitu. gak apa-apa kita keluarkan undang-undang kita. Iya. Ya Allah kok dia tega gitu? <laughs> Silakan. Tapi sama Allah adunya. Iya. Nah, nanti berangkat dari keseringan begitu, hmm. Allah nggak akan ah, nanti nggak lama-lama gak berasa kenapa? Nanti ketemu ganti yang lebih bagus. Iya, lebih nah, baik. Iya untuk begitu Pak Baik Setelah so, kita akan lanjutkan Ibu-ibu iya, juga pasti ada yang mau bertanya lagi ya Bu Sabar sebentar Pemirsa jangan kemana-mana Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini Karena itu tetap bersama kami Insya, Insya Allah